foto baru mau kirim di grup karena itu pencitraan pokoknya dia ditanggapi itu saya di kantor-kantor Anda. itu ya Oktober ini 대보 네 대비 많이 가니 Kultura, kalau Ano mengalir sampai air? Mengalir. pantai sana kagak ada gunung di sana ada gunung baru dari so di pinggir laut baru so pertemuan jalur berang dari si sebelah barat dengan dari itu yang mau dijelaskan dosen timur kasar iya, iya. foto foto câmera vai dah?